dapat kembali melanjutkan kajian kita barakallahu fikum dari kitab Al-Mu'in fi Bayan Hukuk Az-Zawjain yaitu sebab-sebab yang dapat menolong kita semua di dalam mewujudkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri. Nah, kita masih dalam pembahasan dari pokok pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu persamaan hak antara suami istri. Nah, pokok pembahasan yang ketiga ini terdiri dari beberapa sub pembahasan. Barakallahu fikum, maka sub pembahasan yang pertama adalah al-mumatsalah fil huquqi zaujain yaitu persamaan di dalam mewujudkan hak dan kewajiban suami istri. Nah, persamaan dan kewajiban di dalam mewujudkan suami hak dan kewajiban suami istri. Nah, sub pembahasan yang kedua adalah al-hukuk al-mutarattiba 'ala al-rabitati zaujiyah yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang al-mutarattibah yang timbul yang ditimbulkan di dalam hubungan suami istri. Naam, kita masih berada pada sub pembahasan yang pertama yaitu al-mumatsalah fil huquq bainaz zaujain. Persamaan hak dan kewajiban antara suami istri. Nah, dalam sub pembahasan ini penulis Hafidahullah Ta'ala menyebutkan beberapa cabang unsur yang menjadi sebab-sebab yang dapat mewujudkan persamaan hak dan kewajiban antara suami istri dalam setiap rumah tangga. Cabang yang pertama kita sudah membacakan dan juga cabang yang kedua. Cabang yang pertama adalah at-tawasi bil haqqi wa ta'awun ala ta'atillahi wa tadhkir bi taqwallah. Yaitu saling mewasiatkan dalam kebenaran dan tolong menolong di dalam mentaati Allah taala dan di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini bisa terwujudkan hak dan kewajiban antara suami istri. Yaitu masing-masing mewasiatkan dalam kebenaran dan masing-masing bertawun di dalam taatillah wa taqwah di dalam mentaati Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabang yang kedua tajsidul mawaddati warahma fil hayati zaujiyah yaitu upaya untuk mewujudkan kasih sayang, cinta dan rahmah antara suami istri di dalam rumah tangganya dalam kehidupannya. Maka dengan ini juga akan terwujudkan hak-hak dan kewajiban masing-masingnya. Barakallahu fikum. Kemudian sebelum kita melanjutkan pada cabang yang ketiga masih tersisa dari keterangan penulis Hafidahullah Ta'ala terkait dengan cabang yang kedua ini yaitu bagaimana mewujudkan al-mawadda wa rahmah al-mawadda adalah al-mahabbah cinta, rasa cinta dan rahmah adalah ulfah yaitu kasih sayang bagaimana itu bisa terwujudkan dalam kehidupan rumah tangga suami istri. Nah, maka kita lanjutkan keterangan dari penulis Hafidahullah Ta'ala Naam bahwa lihat lihadal makna di dalam menguatkan makna yang telah kita sebutkan di atas Ja'a fi hadis Ibnu Abbas datang dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah Tidakkah aku beritakan pada kalian wanita-wanita kalian yang calon penduduk surga yang akan menjadi calon penduduk surga yaitu para istri yang al-wadud yaitu yang mencintai, menyayangi suaminya. Al-Walud yaitu yang melahirkan, senang melahirkan anak-anaknya. Yang ketiga al-aud ala zaujiha, yaitu yang selalu kembali terhadap suaminya, yakni selalu meminta maaf dari kesalahannya ketika dia bersalah terhadap suaminya, maka dia selalu memohon maaf dan tidak bisa tidur. Ya, kalau dia belum minta maaf. Sebagaimana lanjutan dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lati idza adat au udhiyat ja'at hatta ta'khudha bi yadi zawj, zawjiha thumma taqulu wallahi la adhuku ghum, ghumdan au ghamdan hatta tarda Istri yang soleha itu tadi, yang calon penduduk surga, yaitu istri yang apabila adat dia melakukan kedoliman atau kesalahan menyakiti, au atau dia yang tersakiti, jahat maka dia datang kepada suaminya ta'khudha di zaujiha dia datang mengambil tangan suaminya Summa taqulu kemudian dia mengucapkan la adzuku humdan hatta tarda. Aku tidak akan merasakan ngantuk. Ya, mata tidak bisa terpejam hingga engkau ridho. Naam dengan kesalahanku. Naam, maka ini istri solehah yang merupakan calon penduduk surga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Kemudian di dalam hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik, hadis yang sebelumnya dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis berikutnya adalah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu waludin wadudin idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zaujuha ay zaujuha qalat hadhihi yadi fi yadik la aktahilu bighumdin hatta tarda Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu walu kullu waludin wadudin semua wanita yang senang melahirkan anaknya dan mencintai dan mengasihi suaminya Idza ghadibat apabila dia marah au usia ilaiha atau dia disakiti au ghadiba zaujuha atau suaminya marah qalat maka dia pun mengatakan hadhihi yadi fi yadik inilah uluran tanganku pada tanganmu Nah, ini ucapan istri solehah padahal boleh jadi dia yang disakiti. Ya, dia benar. Tetapi ketika terjadi problem di dalam rumah tangganya, maka dia selalu meminta maaf walaupun terkadang yang salah itu adalah suaminya. Naam, kita bisa mengambil ya isyarat akan hal tersebut dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghadibat au usia ilaiha au ghadiba zaujuha ya istri soleha itu apabila dia marah atau disakiti atau suaminya yang marah maka dia tetap mengatakan hadhihi yadi fi yadi inilah uluran tanganku di atas tanganmu la aqtahilu bi hatta tardha Aku tidak bisa merasakan ngantuk hingga engkau ridho dari permasalahan ini. Naam. Demikian barakallahu fikum ciri dari wanita soleha calon penduduk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga Imam At-Tabrani dan disahihkan Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah as-sahihah. Naam, pada nomor 3380 dan pada nomor 287 dalam silsilah as-sahihah sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis hafizahullahu taala. kala Abu Darda yauman li zaujihi li zaujatihi. Pernah suatu hari Abu Darda berkata kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faradini wa idza ra'aituki ghadba radituki wa illa lam nastahib." Kata sahabat Abu Darda kepada istrinya, "Apabila engkau wahai istriku melihat aku marah faradini maka buatlah sesuatu yang memberi keredoan padaku wa idza ra'aituki ghadba dan sebaliknya kalau aku yang melihat engkau sedang marah radaituki maka aku pun berupaya untuk menempuh sesuatu yang menjadikan murido Naam, wa illa lam nastahib. Jika tidak seperti itu, maka kita tidak bisa bersama. Nah, artinya kalau masing-masing tidak mau memiliki sifat al-aud yaitu mengakui masing-masing kesalahannya maka tidak akan bisa bersama. Nah, masing-masing keras, masing-masing ego, maka kebanyakannya sebagaimana dalam makna hadis ini ucapan Abu Darda radhiyallahu taala anhu lam nastahib ya kita tidak bisa bersama yakni sulit untuk bersama karena problem bukan satu dua kali saja dalam kehidupan ini tapi problem itu terus mengalir terus bergulir silih berganti para fikum maka membutuhkan untuk saling toleransi saling meminta maaf, saling mengakui kesalahannya masing-masing. Naam. Karena orang yang sulit mengakui kesalahannya atau tidak mau mengakui kesalahannya, ini adalah sifat yang sebab-sebab yang menambah kerasnya hati lawannya. Naam, maka kalau suami yang memiliki sifat seperti itu, maka istrinya akan keras hatinya ya dengan waktu yang berjalan setiap hari akan bertambah keras hatinya dan membenci suaminya, bagaimana mau berbahagia? Begitu pula sebaliknya, kalau istri yang memiliki sifat demikian, maka suami akan berkeras, bertambah keras hatinya setiap hari. Maka bagaimana akan bisa terwujudkan keluarga yang mawaddah warahmah? Barakallahu fikum. Maka sifat yang merupakan sifat-sifat penduduk surga ya dan khususnya pada istri, pada seorang wanita dan tidak menafikan meniadakan bagi suami atau seluruh kaum lelaki pula adalah sifat apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW al-aud yaitu sifat orang yang selalu kembali mengakui mengintrospeksi dirinya mengakui kesalahannya naam dan meminta maaf barakallahu fikum Ya, kalau dua-dua mengamalkan hal yang seperti ini, maka akan terjadi dan terwujudkan al-mawaddah warahmah. Nah, ini perlu diperhatikan para kalafikum perlu dicamkan oleh kita semua bagi para suami dan juga bagi para istri. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkannya khusus kepada istri, yaitu wanita-wanita calon penduduk surga. Nah, untuk diperhatikan tidak apa masuk kiri keluar kanan. Nah, sehingga ya lewat begitu saja. Tidak ada upaya untuk mengamalkannya masing-masing. Nah, hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang ya mungkin uh, dalam benak kita kita melihat siapa yang berbicara. Ya, dan itu manusiawi. Melihat yang berbicara ya, dia tidak mengamalkannya. Sehingga dalam hati kita mengatakan orang ini terkena dengan ayat kaburamaktan indallah. Ya, itu manusiawi. Ya kalau yang berbicara tidak mengamalkannya. Tetapi yang perlu saya tekankan adalah orang yang mendengarkan sebuah ucapan ketika ucapan itu hak maka yang pertama dia mencamkan menanamkan kebenaran yang diucapkan oleh orang itu dalam kolbunya dan dia berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan untuk diamalkan. Masalah kedua terkait dengan orang yang mengucapkannya itu urusannya kepada Allah. Nah, jangan kita terpengaruh. Kemudian setan mendatangi kita dan membisikkan dalam kolbu kita bahwa yang berbicara tidak mengamalkan. Untuk apa antum dengarkan? Untuk apa antum mau mengamalkannya? Naudzubillah. Ini godaan setan yang lain. Ya, mengapa karena Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan orang tersebut yang berbicara walaupun dia tidak mengamalkan tetapi dia tetap wajib untuk menyampaikannya. Ini sebagai contoh saja barakallahu fikum. Ya. Wajib seluruh manusia yang berbicara kebenaran diwajibkan baginya untuk mengamalkannya. Ya. Walaupun terkadang kebenaran yang dia hendak sampaikan itu dia sendiri belum mengamalkan bukan berarti gugur kewajiban untuk menyampaikannya. Ini salah satu contoh. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah taala Atak murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan sementara engkau meninggalkan sendiri? Nah, Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan bukan alasan bagi seseorang untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran karena alasan bahwa dia meninggalkannya. Kenapa? Karena dia nanti terjatuh dalam pelanggaran yang kedua. Cukup dia pelanggaran pertama, dia meninggalkan apa yang wajib yang dia sampaikan. Maka jangan dia jatuh pada pelanggaran yang kedua, yaitu dia meninggalkan untuk menyampaikan kebenaran. Dan itu juga kita sudah sampaikan dalam pelajaran kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walhasil barakallahu fikum yang saya ingin tambih di sini terkadang sebagai sifat manusiawi ketika ada orang menyampaikan sesuatu yang pertama dia lihat adalah orangnya bukan sesuatu yang yang yang disampaikan tadi. Apakah itu kebenaran atau bukan? Ya. Sehingga walaupun itu kebenaran, dia tidak bisa mengamal, dia tidak mau mengamalkannya. Kenapa? Karena yang menyampaikannya tidak mengamalkannya. Ya, ini sikap yang tidak benar barakallahu fikum. Ya. Sikap yang tidak benar. Kita bisa berdalilkan dengan kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang men, diperintah Rasulullah menjaga zakat, lalu datang syaitan mencuri zakat itu berulang-ulang tiga kali. Rasulullah mengajarkan kepada dia untuk membaca tiga kul ayat kursi supaya antum terlindungi dari godaan syaitan itu tadi. Ya. Dan ketika terjadi berulang-ulang tiga kali, ya dia datang kepada Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah itu adalah syaitan apa yang diajarkan padamu itu kebenaran tetapi dia adalah kadub dia adalah pendusta nah maka Rasulullah SAW menetapkan ya apa yang diajarkan syaitan kepada sahabat Abu Hurairah yaitu ayat kursi dan tiga kul itu kebenaran. Ya, amalkan kebenaran itu. Adapun syaitan, pendusta, tinggalkan dia. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, itu kalau seandainya ya benar orang yang menyampaikan itu tadi tidak mengamalkannya. Ya. Barakallahu fikum maka tetap kita menerima apa yang disampaikan kalau itu berupa kebenaran. <clears throat> Taib, saya kembali kepada uh, pembahasan kita. Nah, dari apa yang saya nukilkan tadi, uh, keterangan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya terhadap firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah, Ata'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, maka tidak boleh seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena sebab alasan ya, dia belum mengamalkannya. Nah, walaupun dia dituntut dan diwajibkan bagi dia untuk mengamalkannya. Demikian barakallahu fikum. Kemudian berkata penulis rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, عفوا كل ذلك مصحوب بطهارة نفس وطيب روح تحقيقا لقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون dalam surah ar نعم Nah, Ar-Rum ayat berapa ini? Ha. آه. Ini terulang-ulang di setiap undangan-undangan pernikahan selalu ayat ini dinukilkan. Ya kan? Nah, Ar-Rum ayat siapa yang yang tahu, yang ingat? Ar-Rum ayat berapa? 31 ya? 6. Ar-Rum ayat 31. Barakallahu fikum. Wa min ayatihi Ha 31 ya? Enggak. 31 dan seterusnya. 34. Coba antum buka Ar-Rum Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah taala yaitu Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian sendiri Allah ciptakan azwaja yaitu istri-istri kalian. Litaskunu ilaiha agar kalian tinggal kepadanya. yakni maksudnya litas kunu ilaiha agar kalian hidup bersamanya wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah yakni dalam rumah tangga ya setelah menikahinya hidup bersamanya dan semoga Allah menjadikan eh, dan Allah menjadikan antara kalian mawaddah wa rahmah yaitu cinta dan kasih sayang inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir bertafakur. <clears throat> nah, kata beliau hafidahullah bahwa semua itu yakni seluruh apa yang telah dijelaskan ya terkait dengan uh, cabang yang kedua ini yaitu dalam mewujudkan kasih dan sayang cinta dalam rumah tangga suami istri Naam. Itu semua bisa terwujudkan ketika mas'ubun bi taharati nafsin. Ketika disertai dengan kesucian jiwa wa tibi ruhin dan roh yang baik. Naam. Ya, yakni jiwa yang kotor ya atau yang memiliki kekufuran, kesyirikan atau maksiat yang bergelimang di dalamnya, maka jiwa yang seperti ini sulit untuk mewujudkan mawaddah warahmah. Nah, begitu pula sifat tibin rohim roh yang baik. Naam, yakni yang bersih dari penyakit-penyakit kolbu, dari kesombongan, dari keangkuhan, dari sifat kekerasan hati dan seterusnya dari penyakit-penyakit kolbia, rohiyah ini tidak akan mungkin bisa mewujudkan mawaddah warahmah. Oleh karena itu beliau mengatakan dalam mewujudkannya adalah harus mas'ubun bitoharati nafsin wa ruhin. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum tersebut. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala min tamami rahmatihi bi bani Adam an ja'ala azwajahum min jinsihim wa ja'ala bainahum wa bainah wa bainahunna mawaddatan wa hiya al-mahabba wa rahmatan wa hiya ra'fah fa inna ar-rajula yumsikul mar'ata imma li mahabbatihi laha au li rahmatin biha bi an yakuna laha minhu walad au muhtajatan ilaihi fil infaq au lil ulfati bainahuma wa ghairi dzalik Naam, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada juz yang ketiga halaman 429. Beliau berkata dalam menafsirkan firman Allah taala dalam surah Ar-Rum tersebut. Kata beliau, di antara kesempurnaan rahmat Allah terhadap Bani Adam yaitu an ja'ala azwajahu min jinsihim yaitu Allah jadikan istri-istri mereka dari jenis-jenis mereka yakni dari sesama manusia ya dari jenis manusia bukan dari hewan ya atau dari jin tapi dari sesama jenis manusia Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara mereka berpasang pasangan. Maka itu merupakan kesempurnaan rahmat Allah Ta'ala terhadap Bani Adam. Yang kedua, waja'ala bainahum wa bainahunna mawadda warahmah. Juga kesempurnaan rahmat Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala mewujudkan di tengah-tengah mereka, yaitu mawadda warahmah, Cinta dan kasih sayang. Nah, semua itu adalah tamamu rahmatillah kesempurnaan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Fa'inna rojula yumsikul mar'ata. Karena sesungguhnya seseorang bersama istrinya, menahan istrinya. Ya, imma li mahabbatihi boleh jadi karena kecintaannya terhadap istrinya sehingga dia menahannya atau karena rahmah dengannya karena kasih sayang terhadap istrinya Ya, dia mencintai, menyayangi, mengasihi istrinya sehingga dia menahannya. Ya. Bi yakuna laha minhu walada. Juga karena istrinya itu memiliki melahirkan anaknya. Anak dari suaminya tadi. Ya. Au muhtajatan ilaihi fil infaq atau karena istrinya butuh kepada suaminya dalam infaknya Ya, jadi istri ini penting ya. Barakallahu fikum. Di sini ada isyarat dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah kata-kata muhtajatan ilaihi fil infaq. Maksudnya sebab-sebab suami menyayangi istrinya. Ya. Di antaranya adalah karena istri itu ya eh, melahirkan anaknya dan juga istri itu butuh kepada suaminya dalam infaknya. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Kadang-kadang istri sebaliknya dia tidak menunjukkan butuh ya infak dari suaminya. Nah, saya tidak butuh. Saya bisa mencari nafkah sendiri. Nah, ini keliru Ya. Barakallahu fikum di antara sebab-sebab di mana seorang suami semakin senang ya dan sayang kepada istrinya ya dan menahannya bahagia dengannya karena istri itu senang melahirkan anaknya dan dia butuh menampakkan kebutuhannya dari infak suaminya ya Nah, sehingga dengan itu terjadi ulfah. Ya, terjadi kasih sayang antara keduanya. Nah, dan semua itu adalah merupakan sebab dari rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Nah, demikian para fikum. E, bukan berarti bahwa dalam hal ini istri tidak boleh ya membantu suaminya dalam memberi dalam memudahkan infaknya. Ya, itu boleh. Ya, bahkan itu kebaikan. Ya. Barakallahu fikum, bahkan itu kebaikan. Naam, karena masuk di dalam ta'awun alal birri wa taqwa. Namun dalam batasan-batasan syariah. Naam. Ya, kalau melampaui batasan syariah maka infak istri tidak dibutuhkan. Ya, atau bantuan dari istri tidak dibutuhkan. Ya, kalau dia melampaui batasan-batasan syariah. Ya, melanggar kaidah-kaidah syariah. Nah, seperti harus keluar ya, membuka kos tangan misalnya, menampakkan aurat ya, kos kaki karena mencari nafkah di luar. Ya, memakai kos tangan, kos kaki itu sulit. Ya, kaki dan tangan adalah aurat bagi kaum wanita. Maka pada saat yang seperti itu tidak butuh ya istri untuk bertahun dalam mencari nafkah. Nah, karena dia melanggar syariat. Ini sebagai contoh saja barakallahu fikum. Nah, dari situ menunjukkan bahwa al-asal dalam infak itu di tangan suami, ya di tangan suami, bukan di tangan istri. Asalnya dalam infak. Nah, akan tetapi kalau istri melakukannya bertahun, maka itu boleh ya dan itu kebaikan, tetapi jangan sampai menjadi alasan untuk ber, berbuat apa nusyuz ya, untuk bersikap e, sombong terhadap suaminya atau melakukan nusyuz ya mau berbuat semaunya disebabkan karena dia yang dia juga memiliki nafkah sendiri. Ya, maka tidak demikian. Barakallahu fiikum wa fi kunna. <clears throat> Taib. Kita lanjutkan keterangan penulis rahafidahullah taala hadza wal mawadda wa rahma amrani daruriyan li husnil isyrati baina zaujain maka inilah sifat al mawadda dan rahma, keduanya adalah perkara yang darurat untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia antara suami istri fala budda min tahqiqihima maka wajib ya harus untuk mewujudkan keduanya walau iqtada al amru isti'mal al ma'arid wal kinayat wat tauriya fi hadithi kulli wahidin minhuma mal akhar. Walaupun terkadang di dalam rangka mewujudkan mawaddah warahmah itu ya harus melakukan cara-cara kinaya dan tauriyah. Ya, bertauriyah itu uh, apa namanya? berdiplomasi. Ya, yang uh, sepertinya kelihatannya berbohong namun hakikatnya tidak berbohong. Ya, itu namanya tauriyah. Nah, kalaupun harus bertauriyah dalam rangka mewujudkan apa? mawaddah warahmah dalam keluarga, rumah tangga itu dibolehkan. Ya, dibolehkan para fikum. Wa fi siyaqi hadzal makna qala Ibnu Hazm Ya, berkata Imam Ibnu Hazm dalam menjelaskan makna ini, kata beliau wala ba'sa kadhibi ahadiz zaujaini lil akhar fima yastajlibu bihi al mawaddah kama ra'aina kama rawaina bisanadihi ila ummi kulthum ila ummi kulthum binti Uqbah ibni Abi Mu'ayyad annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la udduhu kadiban ar-rajulu yuslihu bainan nas yaqulu al-qawla yuridu salah wal-rajulu yaqulu al-qawla fil harbi wal-rajulu yuhaddithu imra'atahu wal mar'atu tuhaddithu zawjaha Berkata Imam Ibn Hazm rahimahullah bahwa tidak mengapa seseorang berdusta atau berbohong ya antara suami istri. Suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya fima yastajlibu bihil mawaddah yaitu dalam hal yang bisa mewujudkan mawaddah warahmah tadi. Hal ini diriwayatkan dengan sanatnya kepada Ummu Kulthum binti Uqbah ibni Abi Mu'aib bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nah, la a'udduhu kadiban. Aku tidak menghitung sesuatu itu sebagai dusta. Tiga hal. Nah, tiga hal dalam yang pertama ar-rajulu yuslihu bainan nas yaitu seseorang yang mau mendamaikan dua manusia yang bertikai. Lalu dia ucapkan suatu ucapan tauriyah. Ya, tauriyah atau mau disebut dusta atau bohong. Ya, karena Rasulullah di sini menyebutkannya kadiban, la auduhu kadiban. Aku tidak menganggapnya sesuatu itu sebagai dusta. Tiga hal. Ya, berarti tauriyah. Nah, yang pertama seseorang yang mau mendamaikan dua orang yang ber, bertikai. Yang kedua, ar-rajulu yaqulul qawla fil harbi. Seseorang yang mengucapkan suatu ucapan dalam perang. Ya, perang adalah tipu daya, khidah sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib ya kepada seseorang kafir yang dibunuh oleh beliau yang mengajak beliau berduet ya di dalam uh, medan perang maka Ali bin Abi Thalib mengatakan jangan engkau bersama temanmu maka si kafir itu melihat ke belakang ya serta mertas setelah itu seketika itu beliau ya menerkam si kafir tadi dan membunuhnya. Nah, Kemudian beliau mengatakan al-harbu khida' ya, peperangan itu adalah tipu daya. 6. Maka itu disebut dengan apa? Tauriyah. Itu boleh barakalafikum dalam perang. Yang yang pertama boleh dalam mendamaikan dua orang yang berselisih. 6. bukan justru ditambah semakin berselisih ya sehingga dia jatuh dalam namimah. Dua orang yang berselisih tidak boleh semakin dipanas-panasi karena itu namimah. Yang benar adalah didinginkan atau bahkan bertauriah dalam rangka terjadi perdamaian antara keduanya. Yang ketiga, ar-rajulu yuhadditsu imra'atahu, seseorang yang uh, mengatakan sesuatu pada istrinya atau istri mengatakan menceritakan sesuatu pada suaminya. Bertauriah. Ya, istri terhadap suaminya, suami terhadap istrinya dalam rangka mewujudkan mawaddah warahmah Nah, demikian para fikum sehingga kesimpulan dari uh, cabang yang kedua ini kata Syekh Hafidahullah taala bahwasanya Islam itu harisun ala dawamil isyrah. Islam sangat bersemangat untuk terus menerus mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga suami istri dan ibqa rabitatiz zaujain dan menetapkan melanggengkan hubungan suami istri mutamasikan e, saling menguatkan yang dilandasi dengan mawaddah dan rahmah izala wa izala kulli aikin dan upaya untuk menyingkirkan segala penghalang naam segala penghalang yang bisa mengkeruhkan hubungan rumah tangganya Walidzalika syara'a nizamal hakamain fi qouli ta'ala. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada suami istri yang bernusyuz, yang bertikai untuk mengambil utusan hakim dari masing-masing keduanya. Yang Allah taala mengatakan, "Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira Nah, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Nisa, Wa in khiftum, jika kalian takut, siqaqo bainihima, pertikaian antara keduanya, suami istri, faba'athu hakaman min ahlihi. Utuslah hakim dari keluarga si laki-laki, dan hakim dari keluarga si perempuan. In yurida islaha, jika memang keduanya, suami istri tadi, menginginkan islah kebaikan, perdamaian, yuwaffiqillahu bainahuma. Mesti pasti Allah taala akan memberikan hidayah pada keduanya. Kalau memang ada niatnya, tekadnya kebaikan untuk berislah, pasti diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak, berarti ada salah satu atau keduanya yang tidak ada i'tiqad, ya, tidak ada tekad untuk islah, untuk kebaikan. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah taala yang Maha mengetahui dan Maha memberitakan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan pada cabang yang ketiga insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.